Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini Adalah tentang adab-adab dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan safar yaitu bepergian. Safar secara bahasa adalah qat'ul masafah yaitu menempuh jarak. Apakah jarak tersebut jauh ataupun dekat? maka ini dinamakan safar dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah secara syariat, maka yang dinamakan dengan bepergian atau safar adalah keluar dari daerah tempat tinggal kita untuk menuju tempat yang jauh yang dibolehkan di situ kita mengkosor sholat pengertian safar secara istilah syariat adalah keluar dari daerah tempat tinggal kita untuk menuju tempat yang jauh yang jaraknya memperbolehkan kita untuk mengkosor sholat. Dan jarak tersebut nanti akan kita sebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Kapan seseorang dinamakan safar? Dan safar ini bermacam-macam ada safar yang diwajibkan Seperti misalnya safar untuk menunaikan haji Islam Makin adalah hukumnya safar wajib Ada safar yang disunahkan, dianjurkan Yaitu seperti orang yang melakukan haji yang kedua atau ketiga Atau umrah yang kedua atau yang ketiga Ini adalah safar yang dianjurkan di sana ada safar yang dibolehkan Seperti orang yang bepergian atau safar Dengan tujuan untuk berdagang Berdagang Sesuatu yang diperbolehkan Makanya adalah safar yang diperbolehkan Di sana ada safar yang makruh Apabila tujuan safar tersebut adalah perkara yang makruh Dan ada safar yang diharamkan Seperti orang yang bepergian Dengan tujuan untuk berzina atau bepergian dengan tujuan untuk minum minuman keras. Maka ini adalah safar yang diharamkan. Dan seorang muslim tentunya yang diminta darinya adalah menghindari safar-safar yang diharamkan. Dan supaya safar yang dilakukan adalah safar yang wajib atau safar yang mustahab atau safar yang diperbolehkan secara agama. Kemudian adab-adab safar ini banyak. Di antaranya disebutkan oleh sebagian ulama disunahkan sebelum safar kita istikharah. Yaitu minta pilihan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Seandainya safar ini baik, semoga dimudahkan. Seandainya safar ini baik bagi dunia kita, baik untuk agama kita, baik untuk akhir kehidupan kita minta supaya safarnya ini dimudahkan dan apabila ternyata di dalam safar ini ada ketidakbaikan bagi kita dalam agama maupun dunia maupun akibat urusan kita maka kita minta kepada Allah supaya dipalingkan dari safar tersebut supaya dijauhkan dari safar tersebut caranya bagaimana dengan melaksanakan sholat dua rakaat Kemudian setelah sholat Kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yaitu doa istikharah Allahumma inni astakhiruka bi Wa astakdiruka bi Wa as'aluka min fadlikal azim Fa innaka taqdiru wa la Wa ta'alamu wa la Wa anta alamul ghuyub Allahumma in kunta ta'alam, ta anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu thumma yassirhu thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li al khaira haitsu kan thumma ardini bih ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Setelah kita sholat dua rakaat Untuk meminta pilihan kepada Allah Isinya apa? Isinya kita minta pilihan kepada Allah SWT Dengan ilmunya dan kita meminta kepada Allah kemampuan. Karena sungguhnya Allah yang mampu sementara kita tidak mampu. Karena Allah yang tahu sementara kita tidak mengetahuinya. Kemudian berdoa ya Allah, seandainya safar ini adalah baik bagi kehidupan saya, bagi agama saya, bagi akhir dari perkara saya, maka jadikanlah saya mampu untuk menunaikan melaksanakan safar ini dan mudahkanlah saya dan berilah saya berkah di dalam safar saya ini. Dan seandainya engkau tahu bahasanya safar saya ini adalah jelek, buruk bagi kehidupan saya, agama saya dan akhir dari perkara saya, fasrifhu anni wasrifin anhu. Maka palingkanlah saya, palingkanlah safar tersebut dari saya, jauhkanlah. Dan palingkanlah aku dari safar tersebut. Wa qadur liyal khaira, kemudian berikanlah aku kemampuan untuk mengerjakan kebaikan yang lain seandainya saya tidak bersafar Hai tuh makunt, waqdur khaira waqdur lil khaira eh, wardini bih wa ardini bih dan jadikanlah aku ridha dengan kebaikan tersebut ini adab yang pertama kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini penting supaya apa supaya seandainya kita misalnya qadarullah tidak tidak jadi safar Entah itu karena visa kita nggak turun atau kita ketinggalan pesawat. Maka kita yakin bahwasanya di balik itu semua ada hikmahnya. Karena kita sudah minta istighfar kepada Allah. Kalau memang baik ya Allah mudahkanlah untuk safar. Tapi kalau tidak baik palingkan saya dari safar tersebut. Jadi kita nggak akan bersedih hati. Dan kita yakin bahwasanya di balik ini semua ada hikmahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disunahkan kita sebelum keluar rumah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika keluar rumah. Yaitu Bismillahitawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membaca, membaca doa ini disebutkan dalam hadis Maka dia akan dijaga dan akan dicukupi Akan dijaga dan akan dicukupi Barang siapa yang membaca doa ini Kemudian juga doa yang lain Yang e, hendaknya dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhal Au azilla au uzal Au adlima au udhlam au ajhala au yajhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan. Jadi kita berlindung kepada Allah ketika bepergian kita tersesat. Au udhal atau disesatkan. Au azilla aku atau tergelincir dalam kemaksiatan. Au uzal atau digelincirkan oleh orang lain ke dalam kemaksiatan. Au adlim dan aku berlindung kepadamu untuk mendolimi orang lain au udlam atau didolimi oleh orang orang lain au ajhala au yujahla alai dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari menjahili orang dan juga berlindung dari dijahili oleh orang lain ini adalah doa-doa yang bagus yang hendaknya dibaca oleh orang yang mau safar supaya dia ter, terhindar dari kesesatan tersesat jalan terhindar dari kemaksiatan terhindar dari kedoliman dan juga terhindar dari menyakiti orang dan juga disakiti oleh orang orang lain. Kemudian kita disunahkan sebelum kita keluar rumah kita mendoakan orang yang kita tinggal dengan mengucapkan astaudiakumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh yang artinya aku titipkan kalian kepada Allah kita titipkan istri kita kalau kita tinggal kita titipkan anak-anak kita keluarga kita kepada siapa? Kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Alladzi la tadhi'u yang tidak akan sia-sia titipan itu kalau dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga mereka. Ketika kita meninggalkan mereka dan betapa butuhnya kita dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dijaga, keluarga kita yang kita tinggal juga butuh dijaga. Dan orang yang ditinggal hendaklah mendoakan bagi orang yang mau safar dengan mengatakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira hatu kunta Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan karena orang yang safar sangat butuh dengan ketakwaan wa ghafara dzambak dan mengampuni dosamu wa yassara lakal khaira hatu kunta kemudian memudahkan kamu kebaikan dimanapun kamu berada ini adalah sunnah bagi orang yang mau safar maupun yang mau ditinggal. Saling mendoakan antara satu dengan yang yang lain. Kemudian ketika kita naik kendaraan, maka kita disunahkan untuk membaca doa safar. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah di sakar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا anta sahibu fi اللهم أنت صاحب في ahl والخليفة في الأهل اللهم min نعوذ بك من ka'abatil السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل Ini dibaca, dibaca ketika kita naik kendaraan, naik pesawat, naik mobil. Dan kalau kita mati di dalam doa ini, maka kita akan dapatkan di situ makna-makna yang yang dalam yang dibutuhkan oleh seorang yang sedang bepergian. Minta supaya dipendekkan jaraknya. Kemudian berlindung kepada Allah dari kesusahan di dalam perjalanan, kelelahan di dalam perjalanan. Kemudian minta kepada Allah supaya berlindung kepada Allah dari kepulangan yang jelek. Su'il mungqalab. Ini adalah kepulangan yang jelek. Artinya berlindung kepada Allah, jangan sampai kita pulang nanti dalam keadaan melihat sesuatu yang jelek, rumah yang terbakar atau barang yang kecurian atau yang berhubungan dengan keluarga kita. Ini adalah di antara isi dari doa ini. Nah, kita disunahkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita sebutkan. Dan doa-doa tadi tidak harus kita hafal, meskipun yang lebih bagus adalah dihafal boleh kita membacanya dengan atau boleh kita membacanya dengan membaca dari kitab atau dari buku. Dan buku yang paling bagus yang saya tahu adalah kitab Hisnul Muslim yang dikarang oleh Al-Qahtani. Beliau berusaha untuk mengumpulkan dikir-dikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW Judulnya Hisnul Muslim Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Jadi kita bisa dapatkan di sini Juga bisa di toko-toko buku Dan harganya murah Sekitar 2 real Dan bisa dibawa kemana-mana Karena dia dalam buku saku Beliau berusaha untuk mengumpulkan Dikir-dikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Yang sahih ini kalau bisa kita punya. Dan kalau kita tidak dimudahkan untuk membelinya di sini, nanti kalau kita pulang ke negara kita, berusaha untuk mendapatkannya. Ada di situ dikir-dikir ketika setelah sholat, ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, dikumpulkan dikir-dikir yang yang sahih. Kemudian di antara adab ketika bersafar adalah kita menulis wasiat menulis wasiat kepada keluarga kita. Mungkin kita punya hutang kepada si fulan dan fulan. Kita beritahukan kepada mereka atau misalnya ada orang yang titip barang kepada kita. Maka kita beritahukan kepada mereka bahasanya si fulan ini titip kepada saya. Sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu la qadarullah maka mereka sudah tahu apa hak orang lain dan juga apa hak dari diri kita. Mungkin ada orang lain yang punya hutang kepada kita. Kita tulis ini semua sebelum kita melakukan safar. Kemudian yang selanjutnya di antara adab safar adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan yang namanya tobat ini disyaratkan tiga perkara supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua kita menyesal terhadap dosa tersebut. Ada perasaan menyesal di dalam hati kita. Kemudian syarat yang ketiga, kita berjanji tidak akan melakukan dosa tersebut di kemudian hari. Ini apabila dosanya berkaitan dengan hak Allah SWT. Kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka ditambah satu syarat yang lain yaitu dengan mengembalikan hak-hak mereka. Kalau misalnya kita dulu pernah mengambil uang orang lain tanpa hak, maka di antara kesempurnaan taubat kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan harta tersebut kepada orang lain. Bagaimanapun caranya, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Atau kalau dulu kita pernah berbuat zalim kepadanya dengan ucapan, maka atau dengan pukulan, maka kita minta dihalalkan sekarang di dunia ini sebelum nanti datang suatu hari yang tidak akan bermanfaat di sana yang namanya harta dunia. Kemudian yang selanjutnya di antara adab safar adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kalian berada atau dimanapun kamu berada baik ketika di daerah kita, ketika kita bepergian di perjalanan, ketika kita bersama orang lain atau kita sendiri, maka kita bertakwa kepada Allah Swt. Karena terkadang seseorang bisa bertakwa ketika dia dalam keadaan mukim bersama orang lain, tapi ketika safar ketika orang tidak mengetahui apa yang dia lakukan, mungkin dia melakukan sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian di antara adab safar adalah mencari teman yang baik untuk menemani perjalanan dia karena teman yang baik ini memiliki pengaruh. Siapa teman yang baik? Adalah teman yang apabila kita berbuat baik maka dia mendorong. Dan apabila kita berbuat jelek maka dia mengingatkan kita. Adapun teman yang jelek maka apabila kita berbuat baik, dia berusaha untuk menggembosi, menurunkan semangat kita. Dan kalau kita berbuat jelek, maka dia berusaha untuk mendorong kita untuk berbuat jelek. Kemudian di antara adab-adab safar adalah berusaha untuk mengetahui hukum-hukum safar atau hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Seperti misalnya tata cara sholat kosor atau tata cara menjamak atau tata cara tayamum. Kita mempelajari semua itu sebelum kita safar. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya safar ini termasuk keadaan yang di situ dikabulkan doanya. Doa orang yang musafir ini mustajab. Rasulullah SAW mengabarkan ada tiga doa yang mustajab. Yang pertama adalah doa orang yang terdolimi yang kedua adalah doa orang yang musafir yang sedang bepergian. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka ini adalah doa-doa yang yang mustajab. Kemudian di antara adabnya adalah kita berusaha untuk menjaga kewajiban-kewajiban kita. Dan di antara kewajiban yang paling kuat adalah kewajiban sholat lima waktu. Dalam keadaan safar, kita tetap berusaha untuk menjaganya. Berusaha untuk menjaganya. Jangan kita bermalas-malasan atau lalai dalam melaksanakan sholat lima waktu ini. Di antara adabnya adalah kita menjauhi kemaksiatan. Kemudian di antara adab safar adalah kita berusaha untuk membantu orang-orang yang lemah dalam keadaan safar. Mungkin ada yang bersama kita orang-orang yang sudah tua atau seorang wanita yang mereka butuh bantuan kita untuk mengangkat barangnya maka kita bantu mereka dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu beliau membantu orang yang lemah ketika dalam keadaan safar berusaha untuk mendorong mereka kemudian di antara adab safar kalau kita sudah selesai memenuhi hajat kita maka segera kita pulang kalau kita sudah selesai maka segera kita pulang ini adalah adabnya Ya Rasulullah SAW bersabda, As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah sepotong atau potongan dari adab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Fa'idha qadha ahadukum nahmatahu falya'jal ila ahli. Rasulullah SAW mengatakan, safar itu, bepergian itu adalah sepotong dari adab di mana safar ini menahan kita dari makanan. Biasanya kita makan enak, ketika bepergian maka kita tidak enak makan. Wa syarabahu dan juga menahan dari minuman kita. Wa naumahu dan juga tidur kita. Biasanya kita tidur enak cukup ketika safar, ini kita bisa kurang tidur tidurnya. Safar ini adalah sepotong dari adab. Wa idza qadha ahadukum nahmatahu falyajal ila ahli. Apabila salah seorang di antara kalian sudah menyelesaikan keperluannya, maka adalah dia segera pulang ke rumahnya. Ini termasuk di antara adab safar adalah kita menyegerakan untuk pulang apabila sudah menyelesaikan hajat kita. Kalau kita sudah sampai di asal kita atau di daerah kita, maka sebelum kita masuk ke rumah disunahkan kita untuk sholat dua rakaat di masjid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum beliau masuk ke dalam rumah beliau, maka beliau sholat dua rakaat di masjid beliau. Sebagian masayikh yang ada di sini, beliau menceritakan apabila beliau datang dari safar, maka beliau berusaha untuk melaksanakan sunnah ini, yaitu sholat dua rakaat di masjid. Seandainya beliau menemukan masjidnya ini tertutup, maka beliau berusaha keliling di daerah tersebut, mana di antara masjid tersebut yang dibuka untuk sholat di dalamnya melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan apabila kita disambut oleh anak-anak kecil supaya kita berlemah lembut dengan mereka dengan menggendongnya bercanda dengan mereka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau pulang dari safar Dari bepergian Kemudian ada anak-anak kecil yang menyambut beliau Seperti Hasan dan Hussein cucu beliau misalnya Beliau gendong mereka Kemudian di antara adabnya Adalah kita membawa hadiah Hadiah Untuk orang-orang yang kita cintai di sana Untuk keluarga kita Untuk tetangga kita Karib kerabat Teman kantor, teman kerja dan hadiah di sini disyaratkan adalah hadiah yang diperbolehkan. Jangan sampai kita membawa hadiah yang tidak diperbolehkan secara syariat. Seperti misalnya membawa patung. Patung ini tidak diperbolehkan. Atau membawa hadiah yang di situ ada musik-musiknya. Kemudian di dalam membawa hadiah, maka jangan sampai kita membebani diri kita sesuai, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita membeli hadiah yang sesuai dengan kemampuan kita. Adapun membebani diri dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka ini tercela. Demikian pula ikhlas di dalam memberikan hadiah tersebut. Jadi hadiah tidak butuh sesuatu yang mahal. Lebih baik hadiah tersebut ringan, sederhana, akan tetapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, Tahadau tahabu. Kata beliau. Tahadau tahabu. Artinya apa? Salinglah kalian memberikan hadiah. Maka kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Jadi di antara hikmah kita saling memberikan hadiah adalah akan menimbulkan menimbulkan rasa cinta di antara kita. Tahadau tahabu hendaklah kalian saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai dan hadiah tersebut tidak harus sesuatu yang mahal. Barang yang sederhana pun kalau kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas akan terasa di dalam diri dirinya. Berarti orang ini ingat kepada saya. Ketika dia jauh di negeri orang, dia ingat kepada saya sehingga dia memberikan hadiah ini. Meskipun hanya sepotong peci atau sebuah minyak wangi dia akan merasa bahwa orang ini memperhatikan saya, ingat kepada saya. Dan sebaik-baik hadiah yang kita bawa pulang ke negara kita adalah hadiah ilmu. Hadiah ilmu agama. Apa yang kita dapatkan di sini? Apa yang kita ambil faedah dari perjalanan kita kali ini? Ini adalah sebaik-baik hadiah. Yaitu hadiah ilmu agama, hadiah kebaikan. Oh, saya di sana belajar ini. Oh, di sana saya mengetahui sunnah demikian. Kemudian di antara adab safar adalah apabila kita turun di sebuah tempat maka kita membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang turun di sebuah tempat, kemudian membaca doa ini, maka dia tidak akan termudarati sesuatu sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tidak akan termudarati dari jin yang ada di situ. Tidak akan termudarati dari hewan yang ada di situ. Dan juga tidak akan termudarati dari manusia yang ada di situ. Karena kita berlindung kepada Allah dari kejelekan semua makhluknya yang memiliki kejelekan. Contoh misalnya ketika kita datang ke sebuah hotel, kemudian kita memasuki kamar, maka kita disunahkan untuk membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Insya Allah kita terhindar dari malapetaka bahaya yang ada di kamar tersebut, baik dari manusia, dari jin maupun dari hewan. Kemudian disunahkan ketika kita memasuki sebuah desa atau kota tertentu untuk membaca doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma Rabbas Samawati Sabai wa ma adlalna wa Rabbal Ardina Sabai wa ma aklalna wa Rabbas Syayatin wa ma adlalna wa Rabbar Riyah wa ma Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها Artinya apa? Aku ya Allah meminta kepadamu kebaikan kota ini dan juga kebaikan penduduknya dan juga kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kota ini dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memasuki daerah tertentu. Misalnya kita ke kota Madinah, baca doa ini. Ketika kita ke Mekah nanti, kita baca doa doa ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebaikan kota tersebut, kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada di dalamnya. Supaya kita terhindar dari kejelekan kota tersebut, kejelekan penduduknya dan juga kejelekan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah yang berkaitan dengan adab-adab safar. Poin yang selanjutnya adalah tentang hukum-hukum safar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Yang pertama adalah tentang mengkosor solat. Mengkosor solat, yaitu meringkas solat. Dan solat yang dimaksud di sini adalah solat yang jumlahnya ada empat rakaat. Duhur, asar, kemudian sholat isya. Ya tiga sholat ini disunahkan kita untuk mengkosornya ketika kita safar. Adapun sholat subuh dengan maghrib maka tidak dikosor. Dan ini adalah ijma para ulama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. In khiftum an yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah mengatakan dan apabila kamu bepergian atau kalian bepergian maka tidak mengapa kalian mengkosor salat tidak mengapa kalian mengkosor salat apabila kalian takut difitnah diganggu oleh orang-orang kafir sesungguhnya orang-orang kafir mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini adalah dalil disunahkannya kita mengkosor sholat. Seorang tabi'in bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini. Yaitu bahwasanya ayat ini menyebutkan in khiftum ayyftinakumul ladzina kafaru. Tidak mengapa kalian mengkosor sholat apabila kalian takut dengan orang-orang kafir. Kemudian dia mengatakan fakat aminan nas. Sedangkan sekarang manusia dalam keadaan aman. Maksudnya, kalau sudah aman seperti ini, apakah kita tetap disyariatkan untuk mengkasar sholat? Ditanyakan pertanyaan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Maka Umar mengatakan, "Ajib tu mimma ajib tamin." Aku pernah heran terhadap perkara yang engkau herani. Artinya aku pun dulu pernah bertanya tentang pertanyaan ini dan aku tanyakan ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah di dalam ayat ini bahwasanya mengkosor sholat itu disyaratkan ketika kita takut dengan orang kafir atau takut dengan gangguan orang kafir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sodaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fakbalu sodaqatahu. Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah sodaqah dari Allah. Kepada kalian, fakbalu sodaqatahu. Maka hendaklah kalian menerima sodaqah dari Allah SWT. Maksudnya ini adalah kasih sayang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya memang awalnya dulu kosor ini disyariatkan bagi orang yang bepergian dan takut diganggu oleh orang-orang kafir. Setelah itu meskipun tidak diganggu tetap disyariatkan karena ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk menerima sedekah tersebut. Faqbalu sadaqatahu. Maka adalah kalian menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah dalil disyaratkannya kita melaksanakan sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat ketika kita safar. Ibnu Umar radhiallahu anhu, anak dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu, beliau mengatakan, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kadzalik." beliau mengatakan, aku dulu menemani Rasulullah SAW. Maka beliau ketika safar tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat. Ya Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Jadi Abdullah bin Umar pernah melihat mereka semua, pernah menemani, menemani mereka safar dan semuanya mengkosor safarnya. Berarti ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para khulafah Rasidin. Bahasanya mereka ketika safar mengerjakan solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan beliau SAW mengatakan, Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah Rasidin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafah Rasidin. Jadi para khulafah Rasidin, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, mereka mengkosar solat dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Apa hukum mengkosor solat? Hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah, dianjurkan. Dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Artinya apa? Kalau kita kerjakan kita dapat pahala karena melaksanakan sunnah. Dan kalau tidak kita kerjakan, artinya kita menyempurnakan sholat kita, maka tidak mengapa. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib. Artinya kalau kita bepergian, wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan sebagian besar ulama, seperti yang saya katakan tadi, mengambil pendapat yang pertama. Hukumnya sunnah. Dalilnya adalah ayat yang kita sebutkan. Allah mengatakan falaisa alaikum junah. Maka tidak mengapa qasuru minas shalah. Kalian mengkosornya. Jadi Allah mengatakan tidak mengapa kalian mengkosornya. Artinya kita mengkosor tidak mengapa. Kita menyempurnakan juga tidak mengapa. Tidak masalah. Oleh karena itu sebagian sahabat seperti Aisyah radhiallahu anha dan juga Utsman bin Affan radhiallahu anhu ketika safar mereka menyempurnakan sholatnya. Menunjukkan bahasanya mengkosor sholat di sini bukan perkara yang wajib. Kalau kita kerjakan kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga para khalifah Rasidin. Tapi kalau kita menyempurnakan sholat maka hal tersebut tidak membatalkan sholat kita. Artinya boleh dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang jarak safar. Artinya kapan seseorang dinamakan bepergian. Yang diperbolehkan di situ untuk mengkosor solatnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya jarak yang kita diperbolehkan di situ untuk mengkosor solat itu adalah 80 km atau lebih. 80 km atau lebih. Apabila jarak kota kita dengan tujuan tersebut 80 km atau lebih, maka berarti kita sudah dinamakan bepergian. Silahkan kita mengkosor sholat, silahkan kita berbuka puasa. Tapi kalau kurang dari itu, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, maka ini bukan termasuk bepergian. Artinya kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat empat terkaat dan kita tetap diwajibkan untuk berpuasa apabila itu adalah puasa Ramadan. Tapi kalau lebih dari 80 kilo, 80 kilo, 80 kilo atau lebih, maka kita disunahkan untuk mengkasar sholat dan diperbolehkan kita untuk berbuka puasa. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama dan itu yang dikuatkan oleh kebanyakan dari ulama-ulama besar di Saudi Arabia ini. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas. Dan kedua-duanya adalah termasuk ulama para sahabat. Di mana keduanya mengkosor solat dan juga berbuka, puasa ketika mereka safar dalam jarak empat barit. Hadis, hadis ini disebutkan arba atau burut, yaitu empat barit. Empat bar itu berapa? Empat bar itu kurang lebih 80 kilo. Empat barit ini kurang lebih 80 kilo. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas. Kalau mereka safar bepergian 80 kilo atau lebih, maka mereka mengkosor sholat dan juga berbuka puasa apabila itu di bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Jadi jaraknya yang diperbolehkan kita di situ untuk mengkasar solat adalah 80 kilo. Kemudian perkara yang selanjutnya atau masalah yang selanjutnya, apabila seseorang safar, bepergian, kemudian dia mampir ke sebuah kota, seperti yang kita lakukan sekarang di Madinah. Kemudian kita tinggal di situ beberapa hari. Satu hari, dua hari, tiga hari Atau lebih Maka apakah hukumnya adalah hukum orang yang safar Bepergian Atau orang yang mukim Karena kita beberapa hari tinggal di Sebuah kota Di sini para ulama memberikan perincian. Ini coba kita perhatikan, kita pahami. Orang yang datang ke sebuah kota atau sebuah daerah Padahal dia dalam keadaan safar Mampir ke sebuah kota Kemudian dia tinggal di situ beberapa hari Ada dua keadaan Keadaan yang pertama Dia mengetahui kapan dia pergi Dan mungkin sebagian besar kita di sini Semuanya mengetahui kapan kita pergi Ada jadwalnya Oh kita di sini dua hari Oh kita di sini tiga hari Oh kita di sini lima hari Atau yang lebih dari itu Masing-masing dari kita atau sebagian besar dari kita tahu kapan kita pergi. Kalau kita tahu kapan kita meninggalkan kota tersebut, maka terbagi menjadi dua. Seandainya kita tinggal di sini atau tinggal di kota tersebut kurang dari empat hari. Kurang dari empat hari. Atau kalau dihitung dengan sholat, empat hari ini ada 21 waktu sholat yaitu 21 21 kali sholat lima waktu. Ini kurang lebih adalah 4 4 hari. Apabila kurang dari 21 waktu sholat 20 sholat misalnya Atau 19 sholat Atau yang seterusnya Maka kita mengkosor Atau hukum kita adalah seperti orang yang musafir Kapan itu? Ketika itu kurang dari 4 hari Mungkin ada di antara kita yang di sini cuma dua hari Berarti hukum kita adalah hukum musafir. Kita safar. Artinya apa? Kalau kita sholat sendirian, kita misalnya ketinggalan sholat fardu. Ketiduran. Kemudian kita sholat sendiri di kamar. Sholat duhur sendiri di kamar, maka kita mengkosor sholat. Karena kita hukumnya, hukumnya adalah orang yang musafir. Kita tinggal di kota Madinah, tetapi kurang dari empat hari. Atau kurang dari 21 waktu sholat. Namun apabila 21 solat atau 4 hari atau lebih, maka kita mengambil hukum orang yang mukim. Tinggal di sini misalnya 5 hari atau 4 hari atau 7 hari misalnya, maka kita mengambil hukum orang yang mukim. Yaitu kita menyempurnakan solat dan juga hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan orang yang mukim. Kita sempurnakan. Kapan itu? Kalau kita mengetahui kapan kita pulang, kapan kita meninggalkan daerah ini dan waktunya lebih dari empat hari. Sekali lagi empat hari itu adalah 21 waktu sholat. Jadi dari subuh ke subuh berikutnya sampai empat 4 hari. 21 waktu sholat. Kalau kurang dari 21 waktu sholat, 20 sholat atau 19 sholat, maka berarti adalah kurang dari empat hari. Dalilnya apa? Dulu Rasulullah SAW ketika beliau haji wada. Beliau tinggal di kota Mekah. Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, keluar ke Mina, beliau tinggal di kota Mekah selama empat hari. Dan beliau mengkosor sholat. Artinya kurang dari empat hari. Kurang dari empat hari dan beliau mengkosor sholat. Ia ya, beliau datang pada hari Ahad, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, pada Kamis, hari Kamisnya beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke Mina. Dan selama empat hari tersebut beliau mengkosor sholat. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahasanya apabila kurang dari empat hari atau kurang dari 21 waktu sholat maka dia mengkosor. Tapi kalau lebih dari itu maka dia menyempurnakan sholatnya. Nah ini kalau kita tahu kapan kita akan meninggalkan daerah ini. Seandainya kita tidak tahu kapan kita meninggalkan kota Madinah. Mungkin ada masalah masalah perhotelan. Kita belum tahu hotel di di mana di Mekah sudah siap atau belum. Mungkin kita berangkat sekarang atau besok, nanti malam atau besok pagi kita nggak tahu. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengkosor sholat. Meskipun itu lebih dari empat hari. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan kota ini. Dalilnya apa? Rasulullah SAW dulu ketika beliau membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, beliau tinggal di kota Mekah 19 hari dan beliau mengkosor sholat. Selama 19 hari beliau tinggal di kota Mekah, beliau mengkosor sholat. Kenapa beliau mengkosor? Karena beliau tidak tahu kapan meninggalkan kota Mekah dan, dan kembali ke kota Madinah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW pergi ke perang Tabuk. Tabuk ini adalah di daerah utara sana. Ketika mau berperang dengan orang-orang Romawi. Beliau tinggal di sana selama 20 hari. Beliau mengkosor sholat. 20 hari beliau mengkosor sholat. Karena beliau tidak tahu kapan meninggalkan kota tersebut. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pernah ke daerah Azerbaijan, daerah di Rusia sana. Beliau selama enam bulan di sana senantiasa mengkosor sholat. Karena beliau tidak tahu kapan kembali kembali lagi ke sini. Selama enam bulan beliau tidak tahu kapan pulang ke sini karena beliau terkepung atau ter, terkepung dengan salju saat itu. Sehingga beliau tidak bisa keluar. Tidak tahu kapan akan meninggalkan kota tersebut sehingga beliau mengkosar sholat selama enam bulan. Jadi kalau kita tidak tahu kapan kita meninggalkan daerah tersebut, maka kita mengkosar sholat dan hukum kita seperti hukum orang, orang yang musafir. Apabila seorang ragu-ragu, apakah saya ini jaraknya 80 kilo atau tidak? Ragu-ragu. Maka dia kembali ke asal, yaitu menyempurnakan sholatnya. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu apakah ini 80 kilo atau tidak jaraknya, maka kita kembali ke asal. Yaitu dengan menyempurnakan sholat kita. Kapan seseorang dinamakan bersafar? Kapan seseorang memulai hukum-hukum safar? Itu kapan dia diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Seorang misalnya mau bepergian ke sini misalnya, kapan dia diperbolehkan untuk mengkosor sholat? Apakah ketika dia sudah sedang di rumahnya, sudah mau pergi? Ya misalnya dia pas perginya setelah zuhur, setelah adzan zuhur, ingin menunaikan sholat zuhur. Dia mau bepergian, bolehkah dia mengkosor sholat setelah atau ketika dia masih di rumahnya? Bolehkah dia mengkosor sholat ketika dia masih berada di kotanya? Pendapat yang benar atau jawaban yang benar bahwasanya seseorang boleh atau dia mengambil hukum safar setelah dia meninggalkan kota tersebut. Artinya sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kota tersebut. Jadi kalau kita sudah berpisah dengan bangunan-bangunan yang ada di kota tersebut di daerah kita, maka berarti kita sudah mulai safar. Disitulah kita boleh untuk mengkosor sholat. Jadi nggak boleh kita mengkosor sholat sejak di rumah kita boleh kita mengkosor solat ketika kita sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kota kita. Dari bangunan yang paling akhir. Ada rumah misalnya yang paling akhir, yang paling luar dari daerah kita. Mulailah dari situ kita mengkosor solat kita. Mulai dari situ. Jadi bukan dari sedak kita dari rumah. Atau ketika kita di terminal. Kalau itu masih di dalam kota, maka belum boleh kita mengkosor solat Boleh mengkosor solat setelah kita meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kota kita. Meskipun kita masih melihatnya. Jadi yang dimaksud adalah kita meninggalkan kota tersebut dengan badan kita. Meskipun kota tersebut masih kelihatan dengan mata mata kita. Yang penting kita sudah berpisah badan kita dari daerah tersebut, maka kita sudah dibolehkan untuk mengkosor sholat. Apa hukumnya melaksanakan Sholat rawatib ketika sholat Ketika safar, ketika bepergian Rasulullah SAW Ketika beliau mukim Ketika beliau dalam keadaan tidak safar Beliau senantiasa menjaga rawatibnya Sholat rawatib ini adalah sholat yang Dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu Yang jumlahnya ada 12 rakaat Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum duhur Dua rakaat setelah duhur Dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah sholat isya. Dua belas rakaat ini dinamakan sholat rawatib. Rasulullah SAW dulu senantiasa mengerjakan sholat ini. Tapi ketika beliau safar, beliau tinggalkan sholat rawatib ini. Dan beliau hanya mengerjakan sholat rawatib sebelum subuh. Itu dua rakaat sebelum subuh. Ini yang beliau kerjakan. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan dua rakaat sebelum subuh ini, baik dalam keadaan mukim maupun ketika dalam keadaan safar. Adapun yang lain, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, maka beliau tinggalkan. Kalau beliau dalam keadaan musafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiallahu anha. Kemudian diantara antara Solat yang beliau kerjakan ketika beliau mukim maupun ketika safar adalah solat witir. Solat witir ini tidak boleh tinggalkan. Baik ketika beliau dalam keadaan mukim maupun ketika beliau dalam keadaan safar. Jadi dua solat ini, yaitu solat dua rakaat sebelum subuh dan juga solat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan safar. Adapun solat rawatib maka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Makanya Abdullah bin Umar pernah beliau bepergian bersama beberapa orang. Setelah beliau sholat dua rakaat sholat duhur, beliau melihat beberapa orang berdiri untuk melakukan sholat. Maka beliau bertanya apa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan oh mereka sholat ba'diyah duhur. Sholat rawatib ba'diyah duhur. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan seandainya saya sholat ini saya saya akan menyempurnakan solat fardu saya. Artinya seandainya saya sholat rawatib, ini saya saya akan lebih akan menyempurnakan solat fardu saya. Maksudnya apa? Solat fardu saja itu diberikan keringanan untuk menjadi dua rakaat. Jadi dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Solat fardu saja dipotong, dibagi dua, diringkas maka bagaimana kita justru malah melaksanakan yang sunnah. Jadi ini adalah keringanan dari Allah swt. wa taala. Salat empat rakaat aja yang fardu menjadi dua rakaat. Bagaimana kita malah menambah dengan salat yang sunnah? Itu salat rawatib. Oleh karena itu petunjuk Nabi SAW ketika safar maka salat rawatib tersebut ditinggalkan kecuali dua rakaat sebelum subuh. Mungkin ada yang mengatakan di antara kita, waduh berarti kita nggak dapat pahalanya kita katakan insya Allah kita tetap dapat pahala rawatib tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza al abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqiman." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian, maka akan ditulis baginya pahala yang dia kerjakan ketika dia dalam keadaan sahih dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan mukim. Artinya apa? Apabila kita kalau kita dalam keadaan mukim, keadaan biasa di rumah kita, kita terbiasa melaksanakan sholat rawatib, terbiasa kita lakukan, kita kerjakan terus. Kemudian kita suatu saat kita safar bepergian dan kita tinggalkan sholat rawatib tersebut karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Kapan tersebut? Kapan itu dapat pahalanya? Ketika dia selama mukim, selama dalam keadaan biasa, dia mengerjakan sholat rawatib tersebut. Adapun orang yang ketika mukim, dia tidak mengerjakan sholat rawatib ini, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Jadi kalau pas kita mukim terbiasa melaksanakan sholat rawatib ini, maka ketika kita safar pun, atau ketika kita sakit pun tidak bisa melaksanakan rawatib, maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Dan ini adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang yang musafir Sholat di belakang orang yang mukim Jawabannya boleh Seperti yang kita lakukan di sini Kita sholat di belakang orang yang mukim Asalnya orang yang musafir Sholatnya dua rakaat Tapi kalau kita sholat di belakang orang yang mukim maka kita mengikuti dia. Artinya kita melaksanakan empat rakaat. Dalilnya apa? Abdullah bin Umar radhiallahu anhu apabila beliau solat bersama imam, artinya beliau musafir dan solat di belakang imam yang mukim, maka dia solat empat rakaat. Dan apabila beliau solat sendiri, maka beliau solat dua rakaat. Ini adalah yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar ya ketika beliau menjadi makmum di belakang orang yang mukim, maka beliau sholat empat rakaat. Dan apabila beliau sholat sendirian, maka beliau sholat dua rakaat. Kalau dibalik bagaimana? Seandainya kita sebagai seorang yang musafir menjadi imam, bolehkah orang yang mukim sholat di belakang kita? Jawabannya boleh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Tetapi orang yang mukim maka dia melengkapi menjadi empat rakaat. Karena apa? Karena dia adalah orang yang mukim. Sementara kosor, mengkosor sholat ini adalah rukhsah bagi orang yang musafir. Jadi seandainya kita sebagai musafir menjadi imam. Kemudian ada orang yang mukim datang. Kemudian kita solatnya hanya dua rakaat. Maka orang yang mukim tersebut setelah kita salam. Dia bangkit kembali untuk melengkapi solatnya menjadi empat rakaat. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke Mekah, beliau menjadi imam. Kemudian beliau sholat dua rakaat. Setelah selesai beliau mengatakan, "Wahai ahla Mekah, wahai orang Mekah, sempurnakanlah sholat kalian." Fa inna qaumun sufur. Karena sungguhnya kami ini adalah orang yang sedang safar. Sedangkan kalian wahai orang Mekah, kalian adalah orang mukim. Maka sempurnakanlah sholat kalian. Jadi orang yang musafir boleh menjadi imam dan orang yang mukim yang berada di belakangnya maka dia menyempurnakan solatnya. Kemudian masalah menjamak solat, Menjamak solat ini diperbolehkan. Dan solat yang diperbolehkan dijamak adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini yang diperbolehkan. Tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib misalnya, enggak boleh. Atau isya dengan subuh ini tidak boleh. Jadi yang boleh dijamak adalah duhur dengan asar dan juga maghrib dengan isya. Dalilnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya beliau ketika safar beliau menjamak antara duhur dan asar dan menjamak antara maghrib dengan isya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya kita menjamak salat ketika dalam keadaan safar. Dan ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Eh, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, Silahkan pertanyaan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Bagi yang tidak punya eh, kertas bisa mengambil ke depan. Mana yang lebih afdal? Kita menjamak takdim atau menjamak takhir? Yang lebih afdal adalah yang sesuai dengan maslahat. Atau yang lebih murtah, yang lebih baik, yang lebih enak bagi musafir tersebut. Artinya kalau maslahatnya menjamak takdim atau masalah yang lebih besar adalah dengan menjamak takdim maka kita menjamak takdim. Tapi kalau masalahnya kita menjamak takhir, maka kita menjamak takhir. Contohnya seperti ini. Ketika kita berangkat dari sini biasanya setelah duhur. Maka sunnahnya atau lebih baik kita menjamak takdim, yaitu kita menjamak sholat duhur dengan sholat asar di waktu duhur. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak perlu berhenti ketika di perjalanan. Supaya cepat kita sampai ke Mekah. Kalau sudah waktu atau datang waktu maghrib, ya, maka kalau misalnya kita melihat maslahatnya adalah kita sholat di Mekah, maka kita menjamak takhir. Ya daripada kita berhenti sholat maghrib di perjalanan, kemudian kita sementara kita ingin segera sampai ke Mekah, maka berarti di sini yang lebih baik adalah kita menjamak takhir. Tapi seandainya kita menjamak takdim maka tidak masalah. Jadi yang paling yang lebih afdal menjamak takdim atau jamak takhir ini disesuaikan dengan keadaan. Kalau keadaan memang lebih baik kita menjamak takdim maka kita menjamak takdim, tapi kalau keadaan ya mengajak kita atau mendorong kita untuk menjamak takhir maka kita menjamak takhir. Kemudian yang dinamakan dengan menjamak ini harus dilakukan berurutan. Artinya setelah melakukan sholat yang pertama, langsung kita melaksanakan sholat yang kedua. Jadi tidak terlalu lama. Seandainya kita sholat duhur, kemudian kita makan dulu, mandi dulu, kemudian kita setelah itu ingin menjama asar. Maka ini tidak dinamakan jama Jadi menjama sholat adalah kalau dilakukan secara berurutan. Kemudian masalah sholat, sholat-sholat sunnah yang lain selain sholat sunnah rawatib. Seperti misalnya sholat duha Atau sholat tahajud Atau tahiyatul masjid Atau sholat gerhana Maka ini tetap dilakukan Baik dalam keadaan kita mukim Maupun dalam keadaan safar Tapi kalau sholat rawatib Seperti yang tadi kita katakan Itu ditinggalkan kecuali dua rakaat sebelum subuh Tapi kalau sholat sunnah yang lain Sholat tahajud Sholat duha Sholat tahiyatul masjid Ketika kita masuk masjid maka ini dilakukan dalam keadaan kita mukim maupun dalam keadaan kita safar. Jadi kalau kita masuk Masjid Nabawi dan kita adalah seorang yang musafir, maka kita melaksanakan tahiyatul masjid. Kalau ada sholat jenazah, maka kita sholat jenazah. Kalau ada sholat gerhana misalnya, maka kita sholat gerhana. Karena ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab dan e, ini adalah e, Imam Nawawi mengatakan bahwa ini adalah dengan ke sepakatan ulama bahwasanya sholat-sholat yang memiliki sebab sholat-sholat yang nafilah maka itu dikerjakan selain rawatib maka itu dikerjakan ketika kita mukim maupun ketika kita safar Bolehkah kita menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar? Jawabannya tidak boleh Kita menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar Karena yang diperbolehkan adalah sholat duhur dengan asar. Adapun sholat Jumat maka ini berbeda dengan sholat duhur. Sholat Jumat dua rakaat, sholat duhur empat rakaat. Sholat Jumat didahului dengan khutbah, sholat duhur tidak ada khutbahnya. Sholat Jumat dijaharkan, dikeraskan suaranya, sholat duhur dilirikan suaranya. Jadi beda antara sholat duhur dengan sholat Jumat, oleh karena itu tidak boleh kita kiaskan. Jadi kalau pas sholat Jumat, kita tidak boleh menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar. Kita kerjakan sholat Jumat sendiri dan kita kerjakan sholat asar sendiri. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang materi adab-adab safar dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, lafadz niat jamak takdim dan lafadz niat jamak takhir. Bapak Ibu sekalian, yang namanya niat ini disebutkan oleh para ulama itu letaknya di dalam hati kita. Jadi kalau sudah ada di dalam hati kita keinginan untuk menjamak takdim atau takhir, maka berarti kita sudah niat. Tanpa kita harus melafatkan niat tersebut. Jadi niat ketika sholat, niat ketika berwudu, niat ketika berpuasa, itu semuanya di dalam hati kita Termasuk niat ketika kita mau umrah Itu semuanya ada di dalam hati kita Adapun ucapan Labbaik Allahumma umrah Maka ini bukan niat Ini adalah ucapan Yang disunahkan ketika kita sedang niat Maka disunahkan kita membaca ucapan ini Sedangkan ucapan tersebut bukan bukan niat Seandainya orang mengucapkan ucapan ini Yaitu Labbaik Allahumma umrah tetapi di dalam hatinya dia tidak niat masuk umrah, maka dia belum niat. Jadi niat itu di dalam hati kita. Kalau sudah kita berkeinginan di dalam hati kita untuk menjamak takdim atau takhir, maka kita sudah dinamakan niat. Bagaimana hukumnya sholat asar digabung dengan sholat Jumat? Ya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya yang disyariatkan adalah menggabung antara sholat duhur dengan asar. Sholat maghrib dengan isya Adapun sholat Jumat maka tidak boleh digabung dengan sholat asar Karena sholat Jumat ini lain Dan banyak perbedaannya dengan sholat duhur Yang tadi kita sebutkan perbedaannya Di antaranya adalah bahasanya sholat Jumat Ini dikerjakan dua rakaat Sholat duhur dikerjakan empat rakaat Sholat Jumat dikerjakan secara jahriyah Dikeraskan suaranya Sedangkan sholat asar eh, Sholat asar eh, Sholat duhur ini dikerjakan secara sirriyah Secara pelan-pelan Salat Jumat didahului dengan khutbah Sedangkan salat duhur Tidak didahului dengan khutbah Jadi kita kerjakan Salat Jumat sendiri Kemudian kita kerjakan salat asar sendiri Tapi seandainya seorang musafir Dia tidak mengikuti salat Jumat Di dalam perjalanan Dia tidak mengikuti salat Jumat Kemudian dia salat duhur, Maka dia boleh untuk menjamak sholat duhur dengan sholat asar karena apa? Karena dia tidak mengerjakan sholat Jumat. Yang dia kerjakan adalah sholat duhur. Maka dalam keadaan seperti itu dia boleh untuk menggabungkan, menjama antara sholat duhur dengan asar. Bolehkah kita jamak takdim di hotel jika harus ke bandara jam 8.15 untuk pulang ke tanah air sedangkan kita belum meninggalkan bangunan-bangunan kota Madinah? Ya, jamak takdim ini tidak berkaitan dengan safar. Jamak atau menjamak solat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan safar. Terkadang seseorang boleh menjamak dalam keadaan tertentu, meskipun dia tidak sedang dalam keadaan safar. Contohnya ketika sakit di daerahnya, dia tidak dalam keadaan safar. Boleh dia untuk apa? Menggabungkan antara dua sholat duhur dengan asar, maghrib dan isya dalam keadaan sakit atau misalnya dalam keadaan hujan lebat ya boleh dia menggabungkan antara dua sholat dan ini semua ada dalilnya tapi kalau mengkosor sholat meringkas sholat ini berkaitan dengan safar artinya orang yang tidak safar maka tidak boleh dia mengkosor sholat jadi mengkosor berkaitan dengan safar, tapi kalau menjama ini tidak berkaitan dengan safar. Jadi dalam keadaan seperti ini, seandainya bapak sekarang di kota Madinah, kemudian nanti jam 8 ia pergi meninggalkan kota Madinah, boleh kita meninggal, boleh kita menjama antara maghrib dengan dengan isya. Boleh kita menjama maghrib dengan isya. Atau contohnya lain, misalnya kita mau bepergian dari daerah kita setelah duhur ya kita bepergian dari daerah kita setelah zuhur. Boleh dari dari rumah kita kita menjama antara dua solat, yaitu menjama antara solat zuhur dengan asar. Kemudian setelah itu kita berangkat, boleh. Kalau memang itu diperlukan. Ya, jadi boleh dalam keadaan seperti ini kita menjama antara maghrib dan isya di masjid Nabawi ini atau di hotel. Hukum sholat kosor sejak dimulai ketika kita meninggalkan kota kita Batasan luar kota itu seperti apakah detailnya? Apakah lengkap RT, RW, kecamatan atau kelurahan? Ya, yang dimaksud adalah kota. Ya, jadi kalau kita meninggalkan kota tersebut dan meninggalkan bangunan terakhir dari kota tersebut, maka kita sudah masuk dalam hukum safar. Adapun RT ataupun RW dan kelurahan maka ini bukan kota. Jadi kota adalah ya adalah yang kita tahu yaitu kota besar misalnya kita di sebuah kota misalnya di Pontianak misalnya atau di Yogyakarta Makanya adalah satu kota kalau kita meninggalkan kota Yogyakarta dan masuk ke kota yang lain ke kota Magelang misalnya berarti kita sudah meninggalkan kota kita yaitu kota Yogyakarta dan kalau kita memasuki kota yang lain yaitu kota Magelang atau yang ada di sekitarnya maka kita sudah masuk hukum safar. Adapun kelurahan, kecamatan, RT, RW, maka ini bukan yang dimaksud. Ketika kita melaksanakan sholat jamak takhir pada sholat isya atau pada sholat asar, mana yang kita kerjakan paling awal? Duhur atau asar, maghrib atau isya? Ya, jadi kalau kita menjamak takhir, maka yang kita kerjakan adalah sholat yang pertama. Jadi kalau kita menjamak takhir duhur dengan asar, maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah duhur, Kemudian baru setelah itu asar. Demikian pula ketika kita menjamak antara maghrib dengan isya. Maka yang didahulukan adalah maghrib, kemudian setelah itu sholat isya. Jadi dilaksanakan dengan berurutan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ketika mereka menjamak, mereka mengurutkan sholat. Hukum melewati orang yang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Yang notabene banyak orang yang sholat Sedangkan kita punya hajat untuk keluar masjid Pada asalnya tidak diperbolehkan Ya kita melewati orang yang sedang sholat Rasulullah SAW bersabda Lau ya'lamul marru baina yadail musalli Mada alaih Lakana ayyaqifa arba'ina Khairul lahu au ahabbu ilaih, ilaihi Min an ayyamurra baina yadaih yang artinya seandainya orang yang melewati orang yang sholat itu tahu apa dosanya, saya dia berdiri selama 40 itu lebih dia cintai daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Seorang rawi di sini mengatakan, La adri, adakara arba'ina yauman